saudara-saudara dan saudari yang hadir dalam majelis ta'lim ini dengan rasa duka cita kita penduduk kota Bangil khususnya dan umat Islam pada umumnya kehilangan salah seorang ulama dengan meninggalnya almarhum Kiatu Syukur karena itu marilah kita bersama-sama sebelum mulai Al-Fatihah ini mulai pengajian ini membacakan Al-Fatihah untuk arwah beliau wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudara ini adalah diktat yang mestinya kita bacakan atau kita kaji pada malam kemis yang lalu karena ada halangan maka tertunda sampai hari ini, sampai malam ini. Diktat ini adalah diktat yang saya telah janjikan, yaitu tentang sholat malam yang pernah saya ditanya oleh salah seorang dan saya jelaskan sampai saya janjikan bahwa akan saya diktatkan itu doanya dan tafsiran dari doanya. Tetapi itu pun belum lengkap saya kira kalau tidak saya juga bawakan ibadah ini di dalam Al-Quran dan ibadah yang kita akan pelajari ini di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti kita akan tahu dari beberapa ayat tentang besarnya pahala tahajud ini. Dan kita akan tahu pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan justru beliau secara khusus mendapat perintah dan secara diwajibkan atas beliau. Saudara-saudara banyak orang yang mengatakan bahwa tahajud ini mempunyai arti yang besar buat roh seorang mukmin. Sampai ada orang mengatakan tidak ada seorang mencapai tingkat wali atau menjadi tingkat orang soleh kecuali dia melalui pintu bangun malam dan tahajud ini. Jadi ujiannya atau eh, alat yang menyampaikan seorang kepada gerbang wilayah kewalian adalah tahajud atau yang dikatakan qiyamul lail terserah pada kita karena kita mungkin masih belum yakin tentang hal ini tetapi orang yang sudah menjalani ini dan para ulama dan aulia mengatakan demikian salah satu jalan memasukkan kita ke dalam pintu wali adalah salatul apa sebab? So biasanya di waktu malam ini manusia khususnya eh, ada orang sudah biasa bangun. Jadi yang masih baru mau mulai itu hendaknya sabar. Sabar melawan ngantuk. Taruh oleh salah satu keributan, maka orang bangun ke kamar mandi adalah sholat lain. Apa sebab? Saya biasanya di waktu malam ini manusia khususnya eh, yang lupa kepada Allah sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Kedua, waktu dewasa itu masih hening Waktu dewasa itu tidak ada suara, yakni tidak ribut. Di saat-saat itu, pikiran kita pun tidak terpengaruh oleh salah satu keributan, maka orang bangun ke kamar mandi, menuju ke sejadah, menghadap kepada Allah dengan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Saya kira saya sendiri kok seperti yakin bahwa apa yang dikatakan oleh para ulama itu betul kemungkinan besar tetapi kita dalam soal ini terbagi dua bagian ada bagian mesti melatih diri dulu bangun jadi bangunnya itu payah sebab nanti saya akan tentukan waktunya menurut hadis-hadis yang sahih ada orang sudah biasa bangun. Jadi yang masih baru mau mulai itu hendaknya sabar. Sabar melawan ngantuk. Sabar bangun dan membangunkan istrinya sunnah nanti akan saya sebut di dalam beberapa hadis yang saya akan bacakan pada saudara-saudara ini jadi konklusinya saudara-saudara untung betul kalau orang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dicondrongkan hatinya untuk bangun malam ini. Mudah-mudahan setelah kita baca ini kita semua yang hadir akan mulai menggarap ibadah yang kelihatannya sunnah tetapi mempunyai arti pelengkap buat roh dan penjernih buat otak dan ada lima lima obat, lima maslahat yang diterima oleh seorang akibat dari sholat qiyamul lail ini. Nanti akan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, marilah kita baca beberapa ayat dari Al-Quran. Yang pertama, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak Asa أن يبعثك ربك مقاما محمودا Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW Dan dari malam Dan di waktu malam Bangunlah engkau ayu-ayu Muhammad Semoga Allah nanti dengan itu Akan membangkitkan kamu Di satu tingkat kepujaan yang paling besar itu yang dikatakan maqam Mahmud buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir sebagian mengatakan itu khusus untuk Nabi saw. Ulama tafsir yang lain mengatakan khusus tentang diwajibkannya. Tetapi kita walaupun zahirnya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun karena kita diperintah untuk meniru Nabi maka kalau dia sholat malam kita juga harus ikut meniru sholat malam klop jadi ada sebagian tafsir juga mengatakan wa minal laili fatahajjat pertama-tama kepada Muhammad anta ya Muhammad kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mangkat anta ayuhan muslim tiap kepala, tiap pribadi jangan melewatkan kesempatan yang amat penting dan berharga ini gitu kira-kira semoga kita nanti akan mendapat tingkatan yang baik bukan makam Mahmud tetapi mirip-mirip dengan makam Mahmud dalam arti yang cocok buat pribadi tiap muslim khususnya di zaman ini yang kedua dalam satu ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa orang yang e, ajak bangun malam itu digelar muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat kebajikan. Kemudian dikatakan mereka lah yang berhak mendapat rahmat dan berhak mendapat segala kebaikan. Ayatnya itu adalah ayat surat al ghariyat yang bunyinya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين siapa mereka كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون Artinya sesungguhnya orang yang yang takwa itu mereka kami tempatkan di sorga-sorga yang indah di tengah kebun dan taman-taman serta sumber-sumber yang indah mereka menerima apa-apa yang telah diberikan oleh Allah sebagai balasan karena mereka dahulu di dunia orang-orang muhsin orang-orang berbuat berke, berkebajikan kebajikan mereka itu baru malam sedikit mereka meletakkan uh, pipinya atau mukanya di atas bantal tidur Kalau qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun di waktu sahur di waktu sahar mereka mengucapkan astagfirullah astagfirullah astagfirullah inilah orang-orang yang disifatkan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat 15 Kemudian Allah dalam ayat yang lain Allah memuji manusia-manusia yang bangun malam telah diunggulkan dan digolongkan pada golongan orang-orang yang abrar abrar itu orang-orang yang baik Ya itu tadi yang dikatakan wali itu abrar Sulah. apa firmannya Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama dan hamba-hamba Allah yang kalau berjalan di atas bumi Allah itu berjalan dengan penuh rendah hati tidak congkak tidak membusungkan dada dan sebagainya apabila diajak berbicara dengan orang-orang jahil apabila diajak diejek oleh kaum jahiliyah mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak sampai luput membawa mereka kepada selamat yang tidak membalas ejekan dengan ejekan tetapi membalas ejekan dengan kata-kata yang rasional yang membawa akibat selamat di dunia dan di akhirat orang-orang itu kalau malam melek apa kerjanya bangun dan sujud yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah ini surat Al-Furqan ayat 63 64 kemudian dalam ayat yang lain Allah menyaksikan bahwa orang-orang yang bangun malam itu kami saksikan bahwa inilah yang mukmin jadi nanti kita kalau ditakdirkan oleh Allah dan kuat melawan sampai bisa bangun malam, maka kita akan disaksikan oleh Allah sendiri bahwa ini mukmin. Ayat ini menjadi dalil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu biayatina hanya saja orang-orang yang dikatakan beriman kepada ayat-ayat dan Quran kami ini adalah satu yang mereka jika disebut uh, alladzina yu'minu innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada وسبحوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون ayat 15 16 surat As-Sajdah Artinya kurang lebih orang-orang yang beriman itu hanya orang-orang yang apabila disebut atau di, diingatkan dengan ayat kami dan mendengar ayat-ayat yang ada sujudnya mereka terus tersungkur sujud sambil mengucapkan tasbih dan segala pujaan kepada Allah tanpa tersisip di dalam dadanya satu sifat takabur dan yang mereka itu di waktu malam belakangnya dan lempengnya ini tidak sampai ceket dengan kasurnya gitu kira-kira tata jawa jauh mereka dari tempat tidurnya artinya apa mereka dalam keadaan mendoa sebab sholat daripada manusia adalah doa yad'una rabbahum khaufan wa tama'a mereka mendoa kepada Allah dalam sholat mendoa dengan penuh takut dan harapan dan apabila kami beri rezeki mereka membelanjakan rezeki itu ini sifat-sifat orang yang mukmin menurut apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam ayat yang kelima Allah membedakan antara manusia yang bangun malam dengan manusia yang tidak bangun malam di split sebagaimana ayat yang difirmankan oleh Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdaru akhirata wa yarju rahmata rabbih Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab Az-Zumar ayat 9 Adakah orang yang bangun malam sambil mendoa? sepanjang malam atau sebagian besar dari waktu malam sambil bersujud dan berdiri takut pada akhirat takut akibat-akibat suatu yang akan dialami di akhirat apabila ia durhaka lantas di samping itu ia takut dan mengharap rahmat Tuhannya Katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Wahai orang yang berakal lah yang bisa membeda-bedakan ini. Innama yatadakkaru ulul albab. Marilah kita semua menjadi orang yang berakal wahai kaum muslimin. Dan marilah kita bisa membedakan antara nikmat dan nikmat. Mari kita bisa merasa-merasakan antara ibadat dan ibadat. Sudah top ini malam-malam kalau saudara bisa ngerasakan, bisa membiasakan diri, saudara akan mendapatkan satu hiburan dan merupakan suatu penawar besar dalam kehidupan kita yang tinggal sedikit ini. Kemudian di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita baca beberapa hadis. Yang pertama kali diriwayatkan oleh Abdullah bin Muslim Pertama-tama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul ke Madinah, seluruh penduduk Madinah itu keluar, sebagaimana yang saudara ketahui. Semua orang yang belum kenal wajah Nabi ingin melihat walaupun satu kali wajahnya itu bagaimana wajah orang yang namanya memenuhi jagat raya ini. Antara lain Abdullah bin Muslim sebelum dia masuk Islam dia keluar nyungu sampai kelihatan wajah Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, ini wajah, bukan wajah orang yang pembohong, bukan pendusta. Ini wajah penuh kejujuran dan keseriusan. Ini orang serius. Ini orang temenan ini. Bukan orang sembarangan. Sesudah itu dia menunggu apa yang dia katakan Tahu-tahu dia berhenti sejenak. Dia lihat manusia yang ngelilingi dia begitu banyak. Yang menonton wajahnya. Baik yang sudah beriman maupun yang belum. Mendengar kalimat-kalimat pertama dari khutbah pertama di dalam negeri Madinah. Apa itu suaranya? Dengarlah suara beliau. Ayuhan nas أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام tadkhulul jannata bisalam gemeter hati orang yang mendengar ini ada semacam shock psikologis seperti di stroke dia bilang wahai manusia sebarkanlah damai dan kedamaian dan berilah makan kepada orang-orang yang fakir miskin. Lantas, kamu sholat malam di waktu manusia sedang tidur. Dan bangunlah malam di waktu sesamamu masih nyenyak tidur. Nanti kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini kata-kata pertama kata Abdullah ibnu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan mengatakan hasanun sahih ayuhan nas afshu salat wa at'imu taam wa sallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam kalau dalam bahasa Arabnya lebih indah lagi kata-kata ini jadi disisipkan dalam khutbahnya yang pertama kata-kata bangun sholat malam. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa maqrabatun ila rabbikum dua wa maghfaratun lisayyi'at ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد ada lima khasiatnya ini Moga obat itu ada lima macam manfaatnya itu obat Salman al-Farisi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda hendaknya kamu jangan meninggalkan bangun malam karena itu salat malam itu kebiasaan semua orang-orang saleh. Jelas tadi yang dikatakan oleh para aulia dan ulama, pintu mau jadi wali itu ini. Rupanya ada hadisnya. Jangan lupa bangun malam sebab itu adalah kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kamu dan makrabatun ila rabbikum alat pendekat yang paling cepat kepada Tuhanmu jelas wa makfaratun juga termasuk pengampun dosa wa manhatun 'anil its pencegah untuk berperbuatan durja dan tidak baik. Jadi pencegah perbuatan dosa akhirnya dia bilang pengusir penyakit dari badanmu. Jadi antara lain sampai badan tidak kena penyakit. Saya ada orang bilang wah kalau anak-anak dibiasakan bangun malam nanti dia kurang darah, ya kurang tidur, akhirnya dia sakit. Nabi SAW membohongkan orang-orang yang berkata begitu itu. Ada salah satu dokter menanya satu pasien, anak itu anak muda, itu anak pasien bilang, dia tanya, kamu tidur jam berapa? Dia saya tidur jam sekian. Lantas saya bangun jam 1. Wah, jangan itu. Kamu nanti kekurangan uh, eh, ubar darah, nanti kamu pucat, nanti kamu sakit, nanti kamu gini. Nabi SAW menjawab, Umat oh, maqradatun lid-da'i jasad Memang sesungguhnya saja orang-orang yang bangun malam itu kuat-kuat. Ya coba sambil kita sama-sama mencoba. Betul saudara-saudara? Jadi lima Itu kebiasaan orang-orang yang saleh Pendekat Yang paling cepat kepada Allah Tiga Pengampun buat dosa dosa-dosa pencegah perbuatan maksiat dan kelima pengusir penyakit dari badan hadis yang ketiga qala sahal bin sa'ad jaa jibril ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya muhammad عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من, من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa pada satu waktu Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Muhammad, Hiduplah sepanjang yang engkau inginkan Namun engkau pasti mati Satu Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi Kerjakan apa yang kamu maukan Tapi harus kamu ketahui bahwa itu pekerjaan akan dibalas Kalau baik mendapat kebaikan Dan kalau tidak baik akan mendapat tidak baik yang ketiga ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu cintailah sebarang orang yang sebagaimana kamu suka namun ketahui bahwa cintamu itu akan berkesudahan dengan perpisahan kamu cintai duit kamu akan berpisah dengan duitmu atau duitmu meninggalkan engkau lebih dahulu atau kamu meninggalkan itu duit buat ahli warismu perpisahan pasti. Engkau cinta suami, suamimu akan berpisah denganmu. Emang pisah dengan cerai atau pisah dengan maut. Engkau cinta anak, begitu juga. Engkau cinta istri, demikian juga. Akhirnya Jibril berkata, dan ketahuilah ayo Muhammad bahwa kemuliaan seorang mukmin bangunnya dia di waktu malam syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas dan kehormatan seorang mukmin adalah dia tidak menada kepada orang ini mukmin terhormat jadi kalau kita bilang saudara-saudara yang terhormat yang terhormat adalah yang tidak menada kepada orang menada kepada Allah Nanti Allah menggampangkan hatinya orang semua untuk berhubungan sama dia dan dia jadi kaya. Betul sudah sudah. So, kuncinya hati di tangannya. Jadi ada lima pesanan Jibril. <clears throat> ya Muhammad, engkau mau hidup berapa lama? Itu kira-kira. Aish -kira. masyid. Engkau boleh hidup sesuka hatimu. Namun, ketahui bahwa engkau akan mati engkau mau berbuat berbuatlah namun ketahui bahwa perbuatanmu akan diganjar engkau akan mencintai silahkan tetapi engkau harus mengetahui bahwa percintaanmu akan tertutup oleh perpisahan dan ketahuilah bahwa kehormatan seorang muslim mukmin bangunnya dia di waktu malam dan kehormatannya kalau dia tidak menada kepada orang lain artinya dia merasa cukup hadis yang ke tiga ini tadi cukup pula menggambarkan masalah bangun malam kemudian sekarang kita harus mengerti juga adabnya bangun malam totok romonya orang bangun malam itu aturannya supaya kita tidak Eh, menyimpang dari apa yang di apa kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Pertama, orang yang akan bangun malam harus lebih dulu sebelumnya tidur niat bahwa saya nanti akan bangun malam. Usahakan dengan segala cara supaya niat ini sampai kesempatan. Abu Darda radhiyallahu taala anhu meriwayatkan man ata firasha wa huwa yanwi an يقوم فيصلي min al فغلبت عينه حتى hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan siapa yang akan bangun malam akan mapan tidur dengan niat bahwa dia akan bangun untuk sholat malam kemudian dia luput tidak bangun karena kebabas maka tidurnya itu direken ibadah oleh Allah sebab lebih dahulu ada ada niat dan tidurnya itu sadaqah dan hadis sahih. Kemudian waktu dia bangun, kalau dia jadi dia jadi bangun, pertama-tama dia usap mukanya menghilangkan tidur. Uh, eh, Yamsah an-nawm Kemudian dia kumur siwak dulu. Kemudian memandang ke atas, ke langit, sambil mendoa apa yang dia diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu la ilaha illa anta subhanak astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak tiada Tuhan melainkan engkau maha suci engkau ya Rabbi aku mohon ampun daripadamu atas segala dosaku dan ku mohon rahmatmu Allah mazidni ilma kita waktu itu mendoa juga ya Allah tambahilah ilmuku wala tuzigh qalbi ba'da in hadaitani dan janganlah engkau sesatkan hatiku setelah engkau atur cara penunjukannya wa habli min ladunka rahmah dan berilah daripadamu kepadaku rahmah bahwa sesungguhnya engkau ini adalah pemberi dan tukang pemberi kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur segala puja dan puji kepada Allah yang menghidupkan kita setelah dia matikan dan kepadanya pula kita akan kembali di hari kiamat kemudian membaca ayat 10 yang dimulai inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Sampai akhirnya surat. Jadi ini dibaca. Setelah dibaca itu kemudian dia uh, mulai mapan untuk sholat, mulai ngatur langkah ke sholat. Dan sholat malam itu dimulai dengan dua rakaat yang singkat. Jadi pembukaannya ini rak'ataini khafifatain kemudian dia sholat sesukanya seumpamanya dia cukup rakaatain saja apa itu cukup? cukup asal dua rakaat itu sudah ada niat dia bangun sholat lain qiyamul lain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila salah seorang di antara kamu bangun malam, maka bukalah hendaknya sholatnya itu dibuka dengan dua rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dua rakaat yang khafif, yang enteng, tidak panjang, tidak lama. Yang keempat, sunnah yang keempat, membangun istrinya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersabda, berkata, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atah fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma' رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang laki-laki yang kalau bangun malam bangunnya istrinya kalau istrinya berat bangun diperincisi air di mukanya diciprati air muka. dan Allah mengampuni dan merahmati seorang perempuan yang bangun malam dan membanguni suaminya dan apabila suaminya berat bangun disiram sedikit air di mukanya Hadis ini hadis sahih. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pula meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Wa idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba fil wal Apabila seorang itu bangun membanguni istrinya Kemudian mereka berdua sholat malam. Maka dua-dua ini ditulis oleh Allah di dalam pembukuan orang-orang yang zakiri Allah kafiran dan zakiran. Ini hadis Abu Dawud dan hadis sahih. Kemudian hadis yang kelima. An Ummi Salamah radhiyallahu taala an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة حديث بخاري حديث صحيح pada satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun malam sambil berkata subhanallah apa yang diturunkan malam ini dari kejadian-kejadian yang membahayakan manusia yakni fitnah, godaan-godaan, cubo-cubo apa yang diturunkan oleh Allah malam ini berupa khazanah-khazanah kekayaan dan macam-macam rahmat siapa gerangan yang membangun ini perempuan-perempuan di dalam kamarnya supaya dapat menikmati bersama-sama suaminya apa yang sekarang ini baik yang mencegah balak tadi kita mohon atau kita mohon yang mendapatkan rahmatnya Allah ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhir berapa perempuan yang di dunia pakaiannya indah bekal-bekal bajunya itu mahal tetapi di akhirat dia tidak dapat baju masa yang akan dia hidupi ratusan miliar tahun tidak berbaju alangkah kesiannya dan alangkah menyesalnya perempuan itu begitu maksud Rasulullah SAW artinya istrimu ini bangunono suruh ikut serta mendoa ini balak yang diturunkan begini banyak ratusan macam supaya dia minta supaya dia dijauhkan dari balak dan ini rahmat rezeki segala macam ilmu pengetahuan diturunkan begini banyak suruh dia ikut minta dapat dari itu sebagian ini Rasulullah SAW yang melihat kita tidak melihat kita cuma bilang amin ya Rasulullah kita percaya kepada Allah <clears throat> begitu saja apalagi hadis ini hadis Bukhari kemudian dari adab dia melel dari tataan bangun malam kalau sudah terlalu ngantuk, jangan diteruskan. Sudah tidur. Ini juga taat ini aturan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, "Jika qama ahadukum min al-lail, fastajjal al-Quran ala lisanih, atau fastajjal al-Quran ala lisanih, falam yadri ma yaqul, falyattaja'." Kalau di antara kamu ada orang yang bangun malam, kemudian dia ngantuk sehingga Quran itu tidak bisa dibaca dan kalau dibaca tidak bisa didengar apa yang keluar dari mulutnya karena ngantuk sudah dia mesti rebah dia mesti ngeleset dan tidur jangan dipaksa pertama nanti kemungkinan dia mendoa kepada dirinya sendiri tidak baik dan orang dalam keadaan bainan melihat kalau antara tidur dan jaga ini orang doanya tidak bisa diharapkan baiknya yang keenam, Allah yashqu ala nafsih. Dari adab qiyam lain jangan memaksa dirinya. Sebab Allah itu tidak bosan memberi pahala. Tetapi yang bosan itu nanti kita. Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Tidak pernah Allah bosan memberikan kepada hambanya pahala atau kepada yang memohon diberinya apa yang memohon yang diminta. Gak pernah. Tapi kita lantas berhenti bosan sudah. Kebanyakan. Karena itu saya menasehati kalau saudara mau mencoba buat yang ingin mencoba jangan sholat puluhan rakaat. Sholat dua, empat, lantas enam, tujuh, apa sudah sebelas, sepuluh. Habis sepuluh satu rakaat witir. Cukup atau dua saja dan ambil satu witir tidur kembali ini menghemat jadi besok malam kita bangun dengan syok dengan rasa rindu akan ketemu lagi dengan Allah SWT pada waktu-waktu itu nanti kalau kita sudah biasa bangun jam tertentu akhirnya sudah sampai jam itu kita mesti ngelilir dan sudah menjadi biasa pertamanya mesti sedia waker jam membangun atau ada orang yang bisa dititipi atau baca akhir surat Al-Kahfi innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sampai akhirnya lalu dia bilang pada malaikat yang menjaga ayat ini ya malaikat penjaga ayat ini wahai penjaga ayat ini banguni saya jam sekian terserah pada saudara jam 1 atau jam 2 atau jam 3 atau jam 12 itu nanti saudara waktu itu pasti bangun mungkin saudara bangun waktu tidak sedar tidur lagi tapi bangun hadisnya khudu minal amali ma laksanakanlah amal ibadatmu ini sekuat tenagamu jangan kamu paksa lebih daripada kemampuan jasadiyahmu Sebab apa? Sebab Allah tidak bosan. Allah la yaqta'u thawab hatta taqta'u antum al-ibadah. Kamu yang memutuskan ibadahmu. Kalau Allah tidak pernah memutuskan pemberiannya. Betul saudara? Jadi Allah tidak bosan memberikan kamu hadiah. Tapi kamu yang nanti akhirnya bosan minta. Jangan sampai bosan kira-kira. Kemudian Ummu Salamah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya amal apa yang paling disukai oleh Allah dia bilang amal yang ajak walaupun sedikit jadi amal itu jangan mula-mula ditumpuk banyak lantas kamu cuma 2-3 bulan atau 2-3 hari bangun akhir itu kapok gak mau bangun malam lagi jadi ajak tadi sedikit dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat terus afdal Afdal dari 11 tapi tidak ajak. Dan satu waktu Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Umar, Ya Abdullah, engkau jangan jadi seperti Fulan. Dia pernah bangun malam kemudian dia ditinggalkan karena dia bosan. Karena yakumul laila fataraka qiyamul lail. Fataraka qiyamul lail. Ini hadis muttafaqun alaih. Bukhari Muslim meriwayatkan ini. Nah sekarang kita sampai kepada e, membicarakan waktunya, kapan waktunya. Ini ada ikhtilaf, ada pendapat banyak para ulama. Tapi menurut hadis-hadis yang sahih, waktunya itu e, itu malam dibagi tiga. Jadi bagian ketiga yang terakhir ini. Jadi kalau malam itu dibagi tiga, malam itu ada 12 jam misalnya ya dimulai dengan lima setengah atau jam enam setengah enam ya itu mulai maghrib ah, mulai maghrib ya itu enam kurang eh, sepuluh kurang itu enam lah katakan enam tujuh delapan sembilan ini sepertiga kemudian sepuluh sebelas dua belas sepertiga sepertiga yang penghabisan itu satu dua tiga empat subuh jadi waktu sepertiga yang terakhir itu afdal. Jadi mulai jam 1 atau 2 atau 3 yaitu 4 itu setengah 4 itu sudah mulai sahur itu waktu sahur itu juga wa fil ashari hum bil astaf ashari hum yastaghfirun yaitu warisan banyak ulama memilih sepertiga yang ketiga jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jadi kalau malam itu dibagi 12 jam, bagi 3, dimulai jam 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12, 1, eh, 10, 11, 12, 1, terus 2, 3, 4. Tadi dapat 6, 7, 8, 9. Dan 10, 11, 12, 1 yang terakhir ini satu atau setengah dua, setengah dua, setengah tiga, setengah empat itu sudah subuh. Coba perhatikan itu nanti ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Jamaah, semua kitab hadis meriwayatkan. Jadi Allah SWT menurunkan rahmatnya tiap malam ke langit dunia ini pada waktu di mana malam itu sudah tinggal sepertiga yang terakhir. Dia turunkan rahmat-rahmatnya semua. Sambil menyuruh malaikat sambil berkata Allah Tuhan sambil berfirman, siapa yang mendoa aku, aku akan beri. Siapa yang memohon, aku akan beri. Siapa yang minta, aku akan kasih. Dan siapa minta ampun, aku akan ampuni. Gitu. Waktu detik-detik itu kita harus sudah bangun. Maksudnya Nabi Muhammad SAW pada detik-detik Allah SWT mengatakan ayo siapa siapa yang ape njaluk siapa yang ape nyuwun suwun tak paringi siapa yang njaluk ampun tak ampuni siapa yang uh, eh, minta sesuatu daripada aku saya akan berikan waktu itu kita sudah dalam keadaan sholat sudah tinggal nerima saja. Kelopkan ini dengan suruh selain al Kemudian hadis yang selain itu Rasulullah SAW bersabda, akrabu ma yakunu al-'abdu minar rabbi fi jawfil lail akhir Paling dekatnya manusia kepada Tuhannya adalah pada waktu tengah malam yang terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa' fakun. Kalau kau bisa menjadi orang yang waktu-waktu itu menyebut-nyebut nama Allah, menungun kepada Allah, maka jadilah orang yang begitu itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Kemudian jumlah rakaatnya. Berapa rakaat? Sebenarnya salatul lain tidak dibatasi dengan rakaat. Tidak mempunyai adat maksus dan tidak mempunyai batas tertentu. Dia dapat tercapai walaupun dengan satu rakaat witir. Asal saudara sudah sholat isya. Dan asal saudara sudah bangun, sudah tidur. Jadi kalau saudara bangun satu rakaat saja, Allah Akbar, namanya rakaat witir, cukup, sudah dapat fadilahnya bangun malam. Bagaimana saudara pada permulaannya ini tidak kuat ngantuk, satu rakaat saja dulu. Besok ditambah dua. Terus tambah lagi. Diajaki dulu dua, dua tambah satu, dua tambah satu terus. Kemudian ada satu masalah yang saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara, yaitu gobok Gobok bangun malam ini kalau luput. Ada orang mengatakan tidak ada gobok. Memang ada akwal, ini ikhtilaf antara ulama. Tetapi saya ambil daripada satu hadis yang sahih. Kok seperti condong adanya gobok? Yaitu. An Aisyah, ini hadis muslim. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza fatathu salatu min al-lail min waja'in aw ghairihi Salla minan nahar sintai acara taraka Ini semua kitab hadis meriwayatkan ini kecuali Bukhari. Bukhari ketinggalan, tetapi Muslim meriwayatkan, Abu Dawud, Ibnu Majah semuanya. Ini perlu diingat ya. Kalau kita luput, Rasulullah SAW bersabda, menurut hadis Sayyidatina Aisyah istrinya, <clears throat> bahwa Rasulullah SAW apabila tidak sampai bisa bangun malam karena dia sakit atau karena sesuatu, beliau sholat di waktu siang 12 rakaat kemudian dalam hadis lagi Rasulullah SAW bersabda man nama an hizbihi atau an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhur kutiba ka'annama qara'ahu minal lain kalau ada orang biasanya kalau bangun malam baca Quran hizib atau uh, atau sholat kemudian dibacanya itu hizib antara sholat subuh sampai gohor maka kerekan seperti dibacanya persis di waktu malam sebagai kebiasaannya tapi hendaknya dicamkan saudara-saudara bahwa ini buat orang yang biasa bangun malam kalau orang tidak pernah bangun malam dia sembahin 12 rakaat katanya ini sholat malam nggak mungkin ini kalau luput bangun malam karena satu waktu dia pilek tidak bisa bangun atau capek tidak sampai terbangun, dia sholat 12 rakaat sebagai ngoboi ketinggalannya sholat malam itu. Dan ini telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang mutlak benar sahih. Walaupun di dalam soal ini masih juga ada ikhtilaf antara para ulama Lantas kita tinggal pilih saja mana yang kita pilih. Saudara-saudara setelah saya terangkan begini panjang mengenai mukaddimahnya Marilah sekarang kita mulai masuk dalam diktat yang ada di tangan saudara ini Kita baca bersama Ini doanya Jadi kalau sudah bersolat Kita mendoa Doanya ini ada sebagian ulama mengatakan dibaca sebelum sholat waktu bangun melihat langit itu jadi kan kita, kan kita tadi waktu bangun itu wudhu terus melihat di atas inna fi khalqis samawati wal ard dengan doa-doa yang tadi dengan ini sekali dibaca ada sebagian mengatakan ada sebagian mengatakan tidak ini dibaca sesudah sholat isinya demikian Allah malakal hamd anta qayyumus samawati wal ard wa man ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن إنك kekeliruan ya أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan seluruh ahli sunan. Apa tidak lebih baik kita baca bersama saudara-saudara? Coba ya, dan saya baca dulu, saudara ikuti sebagian sepenggal-sepenggal bagimu segala puja wahai penegak langit-langit dan bumi beserta isinya dan bagimu segala puji wahai pemilik langit dan bumi beserta segala isinya dan bagimu segala puji engkau adalah cahaya langit bumi dan segala kandungan masing-masing dan kehadiratmu panjatkan puja engkau adalah hak benar janjimu benar pertemuan denganmu nanti di hari kiamat benar juga surga dan nerakamu hak para nabi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hak dan saat kebangkitan itu juga benar dan hak ya Tuhan lah hamba berserah dan di tanganmu hamba percaya dan di tanganmu hamba percaya dan kepadamu hamba menggantungkan nasib dan kepadamu lah kelak hamba akan kembali dan dengan bantuanmu hamba menuntut dan kepadamu lah hamba akan bertahkim maka karenanya ampunilah hamba tentang segala dosa yang telah dan akan hamba lakukan ampunilah juga kesalahan-kesalahan yang hamba sembunyikan dan yang hamba nyatakan dan segala yang engkau tentunya lebih mengetahui daripada hamba sendiri engkau yang mengajukan dan yang mengundurkan tiada daya selain engkau dan tak ada daya upaya kecuali dengan kehendakmu dan restumu muttafaq alaih Saudara-saudara dengan demikian maka diktat tahajud ini telah kita baca bersama dengan mukaddimahnya mudah-mudahan kita bersama diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan bersama-sama sekian ada pertanyaan saya persilahkan sebenarnya ukhuwah Islamiyah itu bisa ditegakkan kalau kita masing-masing sudah mempunyai kekuatan iman yang membawa kepada toleransi yang membawa kepada tasamuh antara kita sama kita. Sebab dalil yang dibawa oleh saudara penanya itu sendiri membuktikan dan menggambarkan bahwa andaikan kita belanjakan seluruh isi bumi untuk mempersatukan umat ini maka tidak mungkin itu belanja akan cukup. Namun Allah jualah yang mempersatukan hati mereka dengan apa? Dengan Islam, dengan iman. Jadi sayang sekali kalau Islam itu tidak kita gunakan sebagai daya pemersatu. Sayang sekali jika tauhid itu cuma kita lafazkan di bibir dan karena akibat kegolong-golonganan, kepartean dan akibat politik yang bersimpang siur lalu kita berpecah. Lalu kita cakar-cakaran. Ini sayang sekali. Sebab nikmat iman ini tidak ada taranya. Nikmat Islam afdhalun ni'am, tidak ada taranya. Siapa yang tidak tahu bahwa perpecahan antara umat Islam sama dengan merobek-robek dadanya Islam itu sendiri? Sebab Islam akan tidak mempunyai kekuatan kalau Islam itu manggon di dadanya umat yang bercakar-cakaran. Di mana itu Islam punya kekuatan? Dalam persatuan umatnya ini, di mana anda akan mengicipi dan merasakan nikmatnya orang menjadi Islam. Ya kalau saudara sudah bersatu, sudah bersama-sama mempunyai satu pikiran, bersama-sama jalan menuju kepada Allah, bersama-sama kurban karena Allah, bersama-sama senang karena mendapat rahmatnya Allah. Baru ke situ. Kalau tidak kesian dengan Islam. Kesian ini nikmat yang besar. Kita injek-injek sendiri dengan perpecahan. Dan perpecahan itu tidak ada mus tidak ada musababnya. Coba ada musababnya saya pantas juga. Tidak ada musababnya. Kalau perpecahan itu saya seperti mana saya katakan karena soal kepartean. Alangkah cilakanya itu kepartean yang membawa perpecahan. Kalau itu perpecahan karena akibat masalah khilafiyah Alangkah pentingnya itu khilafiyah kita kembalikan ke abad yang kedua dan kita kembali kepada Quran dan yang isinya madhab-madhab yang sudah dipersepakati oleh seluruh ulama ini saja. Jadi musabab atau alasan untuk berpecah itu tidak ada. Kalau kepartaian dikatakan ya ini bukan partaiku, bukan golonganku, itu sebetulnya kepartaian adalah satu bid'ah dalalah dari Perancis, bagaimana saya katakan. Sebetulnya itu alat buat sementara yang mungkin tidak seluruh zaman dan tidak seluruh tempat memaukan partai di zaman sekarang saya kira kepartaian sudah tidak mempunyai alasan lagi untuk lebih uh, lama sebab keadaannya mungkin ya tidak membutuhkan itu tapi ukhuwah Islamiyah di mana saja dan kapan saja masih diperlukan jadi kalau kita sudah iman kalau kita sudah muslim itu persatuan datang jadi kalau belum, jangan kita dumek mengatakan nahnu muslimun lalu kita minta ukhuwah islamiyah tanpa Islam. Ukhuwah islamiyah harus pakai Islam. Islam itu pakai akhlak. Akhlak itu namanya toto kromo. Toto kromo itu datangnya dari wahyu dan wahyu daripada Allah. Jadi masalah-masalah ini perlu kita pelajari betul. Sehingga kita ini kembali kepada normalnya pikiran seorang muslim sudah jelas sudah saudara jadi lau anfak tamafil arti itu betul Hei Muhammad Coba engkau belanjakan isi dunia ini Untuk mempersatukan umat Muhammad Umatmu tidak mungkin Yang mempersatukan mereka adalah Allah Apa kita tidak terima persatuan Allah ini? Apa kita mau menyebal Karena ada kebiasaan kita punya golongan sendiri Lalu golonganku saja yang kupuji Golongan saudara saya caci Ataukah pantas